dalam kitab beliau lusa Lusaliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma'ani min. Makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar min. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ash, e, Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-369 dan bait yang ke-370. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ba'id wa bayyin wa betadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li azminah. Nah, beliau mengatakan ba'id bimin Ya, gunakanlah huruf jarmin untuk membawa makna tabaid. Ya, tabaid itu makna min yang bermakna sebagian. Kemudian wabayin. Ya, dan gunakanlah huruf jarmin untuk menjelaskan. Ya, jelaskanlah. Artinya nanti huruf jarmin itu bisa digunakan untuk bayanul jins, untuk menjelaskan jenis. Kemudian wabatadi fil amkinah. Ya, mulakanlah dengan huruf cermin untuk amkinah, untuk tempat. Dan ini mungkin salah satu penggunaan huruf cermin yang paling banyak kita temui, yaitu makna huruf cermin yang bermakna permulaan, dan permulaannya permulaan tempat. Contohnya, Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya telah pergi dari rumah ke sekolah. Maka di sini minal baiti dari rumah itu menunjukkan permulaan dari kepergian saya. Saya perginya dari rumah. Nah, itu maksud dari uh, ibtidak di sini. Kemudian waqad ta'ti libadail azminah. Dan terkadang huruf jarmin itu digunakan atau datang untuk permulaan waktu. Ya, contohnya apa? Zahabatu eh, minal jumu'ati ilal jumu'ati. Saya telah pergi dari hari Jumat ke hari Jumat. Maka di sini minal jumu'ati itu adalah hari di mana saya memulai perjalanan saya. Kemudian beliau melanjutkan wazida fi nafyin wa shibahihi fajar nakiratan kama libarin min mafar. Dan huruf jarmin itu ditambahkan setelah penafian. Washibahihi dan juga setelah sesuatu yang menyerupai penafian fajarro nakirotan. Maka pada saat itu huruf jermin itu memajerurkan isim yang nakiroh. Contohnya apa? Kama libarin min mafarin. Contohnya adalah ma libarin min mafarin. Tidaklah bagi orang yang melampaui batas itu ada jalan keluar. Ya, tidak ada jalan keluar bagi orang yang melampaui batas. Maka ma di sini adalah penafian. Kemudian setelah itu didatangkan huruf jarmin yang masuk ke mafarin. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan kedua bait ini beliau mengatakan syara'an nadhimu rahimahullahu fil kalami an hurufil jarri maka di sini Nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mulai menjelaskan mengenai huruf-huruf jar allati yakthuru isti'maluha. Ya, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mulai menjelaskan huruf-huruf jar yang banyak digunakan. Wa dzakara ba'dal ma'ani al-qiyasiyyati likulli wahidin minha. Dan kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan sebagian dari makna-makna ya makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar yang maknanya itu adalah makna kiasi. Ya, artinya dapat diterapkan pada banyak keadaan. Misalnya huruf jarmin. Nah, huruf jarmin itu bisa bermakna tabaid misalnya. Kemudian menjelaskan jenis. Untuk menjelaskan ibtidaul ghoyah misalnya, permulaan dari suatu tujuan. Itu adalah makna-makna kiasi yang dapat digunakan atau diterapkan pada berbagai macam keadaan. Likul liwahidin minha, ya, untuk setiap huruf jar yang ada pada e, bait ini atau bait-bait sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Nah, di sini ada penjelasan. Ya. Jara bin Malikin rahimahullahu ala ra'yil kufiyina wa ba'dil mutaakhirina al Ya, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengikuti pendapat para ulama nahwu yang bermadhab kufah. Ya, wa ba'dil mutaakhirina. Dan juga Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengikuti pendapat ulama nahwu yang datang belakangan, al-qailina yang beliau-beliau itu berpendapat, inna hurufal jarri qad yanubu ba'duha an ba'din fi ta'diyati ma'aniha. Ya, ini pendapat sebagian ulama nahwu. Apa pendapatnya? Inna hurufal jarri, ya bahwa huruf-huruf jar itu qad yanubu ba'duha an ba'din. Ya, huruf jar itu dapat um, menggantikan antara satu sama lain ya, saling menggantikan antara satu sama lain. Menggantikan dari sisi apa? Fi ta'diyati ma'aniha. Ya, menggantikan dalam menunaikan makna-maknanya. Artinya apa? Huruf jari itu ada banyak. Ya, dan mungkin sebagian huruf jari itu kita sudah mengenali maknanya yang kiasi. Ya, misalnya min itu makna kiasinya dari. Ya, ila itu ke, ala di atas, misalnya seperti itu. Itu makna-makna yang kiasi. Namun sebagian ulama nahwu itu berpendapat bahwa makna-makna tersebut itu dapat saling menggantikan. Artinya huruf jar tertentu itu bisa menunaikan makna huruf jar yang lain. Nah, kapan itu? Idza kana siyaku solihan lidzalika. Ya, jika konteks dari jumlahnya itu memungkinkan hal tersebut. Ya, sesuai atau memungkinkan untuk dilakukan ya, pertukaran makna tadi, penggantian makna tadi. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa yarol basriyuna anna harfal jarri lahu ma'nan wahidun asliyun yu'attihi. Nah ini berbeda dengan pendapat ulama nahwu yang mengikuti madhab Basroh. Nah para ulama nahwu dari madhab Basroh itu berpendapat bahwa huruf jar, ya masing-masing huruf jar itu memiliki satu makna asli saja. Ya lahu ma'nan wahidun asliyun setiap huruf jar itu hanya memiliki satu makna asli, yu'addihi, yang dia tunaikan. Nah, di sini ulama nahwu dari Basroh itu mengatakan ya misalnya min itu yang maknanya selalu dari. Ila itu selalu artinya ke, misalnya seperti itu. Tidak bisa memiliki makna yang lain. Ya. Falharfumin lili betidai. Ya, maka huruf jar itu ya artinya hanya ibtidak saja, dari, ya, permulaan saja. Kemudian wafi lidzorfiyati. Kemudian huruf jar itu maknanya ya menurut ulama Basrah selalu dzorfiyah, ya pada. Wa ala lilisti'la'i. Ya, kemudian menurut ulama nahwu dari Basrah yang namanya ala itu menunjukkan isti'la. sesuatu yang di atas. Wahakadha ya dan demikian seterusnya. Wala yadullu ala ma'nan akhara. Maka huruf-huruf jar itu menurut ulama nahwu dari Basrah itu tidak dapat menunjukkan kepada makna yang lain selain makna asli illa bitoriqil majazi. Ya, melainkan dengan cara atau metode majas. Ya, artinya kalau huruf jar itu kemudian membawa pada makna yang selain makna asli, itu menurut ulama nahwu dari Basroh itu dibawa ke makna majas. Ya, dibawa kepada makna majas. Kemudian beliau melanjutkan au annal amila dimnu makna amilin akhara. Ya. Atau ya ini juga takwil. Ya, takwil. Artinya kalau misalnya ada huruf jar yang membawa makna huruf jar yang lain itu dibawa dengan cara majas atau dengan cara annal amila ya amil yang beramal pada huruf jar tersebut, itu apa? Di situ dimnu makna amilin akhara. Di situ terkandung ya atau di situ tersirat ada makna amil yang lain. Ya Yata'adda bidzalikal harfi. Yang ya misalnya amilnya berupa fi'il. Nah, kemudian fi'il tersebut itu mengandung makna dari fi'il yang lain yang yata'adda bidzalikal harfi. Yang fi'il yang lain tersebut itu muta'addi dengan huruf jar tersebut. Ya, ini takwil. Ya, ini takwil menurut ulama nahwu dari Basrah. Mengapa mereka sampai melakukan takwil seperti itu? Li'anna tajawuza fil fi'li ashalu minhu fil harfi. Karena tajawus, ya tajawus itu artinya melampaui. Ya, dalam hal ini adalah melampaui makna asli. Ya, tajawus itu yang mudahnya majas. Karena majas itu kan sesuatu yang tersirat yang berada di luar makna asli. Nah, maka majas pada fi'il itu lebih mudah daripada majas pada huruf. Karena yang namanya fiil itu kan perbuatan. Nah, perbuatan itu lebih mudah dimajaskan daripada memajaskan huruf. Karena ma'ani huruf itu terbatas. Nah, tidak seperti makna-makna yang terkandung pada fiil. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, roji' ini dapat dilihat di Al-Mughni. Ya, mungkin yang dimaksud Mughni Labib, buah karya eh, Ibnu, Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala ya pada safhata ihda wa sittina wa thamani mi'atin halaman 861. Kemudian hasyiatas sabbani, ya ini juga dapat dirujuk pada hasyiat hasyiatus sabban, ya hasyiah dari as pada syarah Ashmuni ya, dari Alfiyah Ibnu Malik. Al-Mujalladath pada jilid kedua safhata Ashrin wa miata ini halaman 210. Kemudian Ham'ul Hawami' ya dapat juga dilihat pada Ham'ul Hawami' ya syarah dari Jam'ul Jawami' wa karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat safhata eh, khamsa ashrota wa miata ini halaman 215. Kemudian An-Nahwul Wafi, ya, dapat juga dirujuk pada An-Nahwul Wafi, ya, buah karya Abbas Hasan rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Thaniya, jilid kedua, Safhata sabain wa Thalathina wa Khamsi Mi'atin, halaman 537. Wafi Majallatil Majma'il Ilmiyi Al-Iraqiyyi, dan juga dapat dilihat pada majalah ya majalah Al-Majma' Al-Ilmi Al-Iraqi. Ya, pada Al-Mujallad Tsaniya wa Thalathuna pada um, ya majalah ya majalah atau jilid ke-32 Al-Juz ats ya pada jilid yang ketiga atau pada juz yang ketiga Ya, kemudian ada empat, ini mungkin bab ya. Pada al-bab rabi'ah, pada bab yang keempat, Sofhata tis'in wa arba'ina wa mi'atin, pada halaman 149. Nah, pada majalah tersebut, maqalun haula hadal maudu'i. Ada artikel yang membahas mengenai pembahasan ini. Wanzur dan juga dapat dilihat di Taisirotun Lughawiyatun ya buku Taisirah Lughawiyah Lidukturi Syauqi Doifun ya Syauqi Doifin ya milik Dr. Syauqi Doif. Nah, ini adalah pen, pen, perbedaan pendapat ulama ya terutama antara madhab Kufah dan juga Basrah mengenai makna yang dimiliki oleh huruf jar. Kita kembali ke atas. Ya, fal awalu, ya maka huruf jar yang pertama itu adalah min. Ya, min. Wa dzakarolaha khamsata ma'anin. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan ada lima makna. Wahia, ya apa saja itu? Al-awwalu, makna yang pertama, at-taba'idu, Ya, makna yang pertama dari huruf jarmin adalah taba'id. Apa itu taba'id? Ai at-dalalatu 'alal ba'diyati. Yaitu huruf jarmin yang menunjukkan akan sebagian. Wa 'alamatuha dan tanda bahwa huruf jarmin itu bermakna sebagian an yasihha hadfuha wa wuqu'u kalimati ba'dun mauqi'aha. Ya, dan tanda bahwa huruf jarmin itu bermakna sebagian, itu adalah memungkinkan huruf jarmin itu dihapus. Kemudian wuqu'u kalimati ba'dun mauqi'aha. Kemudian setelah huruf jarmin itu dihapus, itu tempat dari huruf jarmin tadi itu digantikan oleh kata ba'du. Ya, jadi kalau memungkinkan huruf jarmin itu digantikan digantikan oleh ba'du, maka itu minnya bermakna taba'id. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, wa an ya'umma ma qablaha ma ba'daha idza hudifat. Ya, wa an ya'umma ma qablaha ma ba'daha. Ya, ma qablaha itu adalah fa'il dari ya'umma Kemudian ma ba'daha adalah maf'ul bih dari ya umma. Tanda yang kedua bahwa apa yang sebelum min ya entah kata atau amil itu dapat mencakup atau meliputi atau terjadi ya pada apa yang setelah min. Ya, jadi sesuatu yang sebelum min itu dapat terjadi pada yang setelah min ida khudifat, jika min tersebut itu dihapus. Nahwu contohnya, akhadtu minat darohimi. Ya, akhadtu minat darohimi. Saya mengambil sebagian dirham-dirham. Nah, di sini bisa diganti min, itu menjadi ba'du, menjadi akhadtu ba'dat darohimi. Saya mengambil sebagian dirham-dirham. Kemudian yang sebelum min yaitu akhadtu itu terjadi pada yang setelahnya ad-darohim. Misalnya min itu dihapus. Misalnya apa menjadi akhadtu darohima. Ya saya mengambil dirham-dirham. Maka pengambilan saya itu terjadi pada dirham-dirham. Nah, kira-kira seperti itu. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa minan nasi may yaqulu amanna billah dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Maka apa takdirnya? Ai ba'dun nasi ya dan sebagian manusia ya wa ba'dun nasi man yaqulu amanna billahi dan sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah wahumul munafiquna dan sebagian manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang munafik wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-92. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, "Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna Ya hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ya, sebelum kalian menafkahkan, menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Ya, maka di sini semua min yang ada pada dua ayat ini itu mengandung makna tabaid, ya, sebagian. Athani, makna dari huruf jarmin yang kedua adalah yang kedua adalah apa? Bayanul jinsi. Ya, bayanul jinsi. Artinya min itu bisa bermakna bayanul jins. Untuk menjelaskan jenis. Wa yakthuru wuku'uha ba'dama wa mahma. Dan min yang bermakna bayanul jins, itu biasanya datang setelah ma dan juga setelah mahma. Kenapa datangnya setelah ma dan mahma? Li ibhamihima. Ya karena dua kata ini, ma dan mahma, yaitu banyak atau sangat mubaham. Ya, sangat samar. Banyak penggunaannya pada sesuatu yang samar. Karena itu adalah sesuatu yang samar, maka perlu dijelaskan menggunakan min yang bermakna bayanul jins. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha Allah Subhanahu wa taala berfirman apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia min rahmatin ya berupa rahmat fala mumsikalaha maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya ya maka di sini ada ma ya ma min ma yaftahillahu linnasi ya apa-apa yang Allah ya anugerahkan atau berikan kepada manusia atau apa-apa yang Allah anugerahkan kepada manusia nah itu masih samar karena apa yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sangat banyak. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud di sini adalah min rahmatin, berupa rahmat. Ya, maka itu maksud dari min yang bermakna bayanul jins. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-132 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Mahma ta'tina bihi min ayah Ya mahma ta'tina bihi min ayah Bagaimanapun kamu mendatangkan ya, keterangan ya berupa ayat ini ya, berupa ayat atau bagaimanapun kamu mendatangkan ya, sesuatu berupa keterangan atau ayat maka di sini eh, ya bagaimanapun yang engkau datangkan, ya yang engkau datangkan itu masih mubaham, masih samar. Nah, kemudian diperjelas min ayatin berupa ayat atau keterangan. Kemudian waqad taqa'u ba'da ghairihima dan terkadang min yang bermakna bayanul jins itu juga datang setelah selain keduanya, selain ma dan mahma. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fajatani burrijsa minal authan ya fajtani burrijsa minal authan yaitu uh, maka Eh, jauhilah ya oleh kalian eh, benda-benda yang najis yaitu berupa berhala-berhala. Nah, maka di sini eh, kita melihat bahwa arrijsa ya sesuatu yang najis itu ada banyak. Ya masih mubaham, masih samar. Kemudian dijelaskan yang berupa, sesuatu yang najis di sini apa? Minal authan ya berupa berhala-berhala. Wa qawlihi ta'ala dan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq ya, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wayalbasuna thiyaban khudron." Dan mereka mengenakan pakaian yang hijau. Min sundusin, ya, dari sutera halus, wa istabarokin, dan dari sutera yang tebal. Maka di sini ya pakaian yang hijau itu banyak kemungkinannya masih samar. Ya, pakaian hijau itu kan hanya warna, tetapi tidak tahu bahannya apa atau sifatnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan min dusin ya dari sutera yang halus. Ya, wa istabarokin dan juga sutera yang tebal. Nah, wa alamatuha dan tanda bahwa Min di sini itu bermakna bayanul jins, itu bagaimana mengetahuinya? Sihatu wuku'il mausuli mauqi'aha. Yaitu memungkinkan min tersebut itu digantikan kedudukannya oleh mausul. Ma'adomirin ya'udu ala ma Yang di mausul tersebut di silah mausulnya itu terkandung domir yang kembali kepada apa yang sebelum min. Ya, apa yang sebelum min. In bayanat ma'rifatan. Jika min tersebut itu menjelaskan ya jenis dari isim yang ma'rifah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat uh, Al-Hajj ayat ke-30. Ya, fajtanibur burrijasa minal authan. Maka jauhilah oleh kalian benda-benda yang najis berupa berhala-berhala. Maka di sini yang dijelaskan itu adalah ya ar yaitu sesuatu yang ma'rifah. Maka apa? Ai alladhi huwal authanu. Ya, alladhi huwal authanu ada isim mausul alladhi. Kemudian di silah mausulnya itu ada huwa. Ya, ada huwa. Huwa itu kembalinya kemana? Ke yang sebelumnya, yaitu ar-rijasa. Ya, jadi takdirnya fajetani al alladhi huwal awthanu. Ya, min dapat diganti alladhi, kemudian silah mausulnya itu ada domir huwa, huwanya kembali kepada ar rijesa Mengapa li'anna rijsa amun? Ya karena sesuatu yang najis itu umum. Ya umum, yashmulul authana wa ghairaha yang mencakup berhala-berhala dan juga benda-benda yang lain yang uh, najis. Nah, itu kira-kira maksudnya. Fa in bayyanat nakirotan, ya. Akan tetapi jika min bayanul jins itu menjelaskan sesuatu yang nakiroh, fa'alamatuha an yaqo'a mawqi'aha ad wahdahu. Tetapi kalau yang dijelaskan nakiroh, maka tanda bahwa minnya itu adalah bayanul jins, itu kedudukan dari min itu dapat digantikan oleh domir saja. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31. Dan mereka mengenakan pakaian yang hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Ya, maka di sini thiyaban khudron, baju hijau. Nah, di sini isimnya nakiroh ya nakiroh. Maka takdirnya apa? Aihiya sundusun wa istabarokun. Ya, wayal yalbasuna thiyaban khudron hiya sundusun wa istabarokun. Dan mereka mengenakan pakaian yang hijau, yang dia, ya pakaian hijau itu, itu adalah dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Kemudian asalisu makna dari huruf jarmin yang ketiga adalah ibtida ulroyati permulaan dari suatu tujuan. Fil amkinati kathiron, yang penggunaannya itu banyak pada tempat. Kemudian wafil azminati ahyanan ala sohihi. Dan terkadang bisa juga digunakan untuk permulaan tujuan yang berupa zaman, waktu. Ya, terkadang menurut pendapat yang sahih, yang kuat. Wahadal makna huwal ghalibu alaiha. Ya, dan makna ibtidaul ghayah itu adalah yang mayoritas ditemui pada huruf jarmin. Ya, kalau kita menggunakan huruf jarmin itu memang biasanya paling banyak untuk makna ini, ibtidaul ghayah, dari. Ya, dari. Wadhalika idza kana al-fi'lul muta'addi biha syai'an mumtaddan. Ya dan uh, min itu bermana ibtidaul ya. Itu jika fi'il yang muta'addi dengan huruf jarmin, ya fi'il yang muta'addi dengan huruf jarmin itu apa? syai'an mumtaddan. Yaitu sesuatu yang ya luas, membentang atau memanjang. Ya, seperti perbuatan yang melingkupi sesuatu yang panjang atau meluas, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang perbuat fiil yang berupa syai'an mumtaddan itu seperti asairi. Ya, perjalanan. Ya, fiil saro, ya telah melakukan perjalanan. Perjalanan itu kan sesuatu yang membentang ya memanjang ya perjalanan itu kan pasti berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu sesuatu yang membentang memanjang wal mashi dan juga misalnya masya ya al masyu ya masya berjalan berjalan itu kan juga perbuatan yang meluas membentang karena yang namanya berjalan ya pasti dari suatu titik ke titik lain yang jauh wa nahwihima dan juga fi'il-fi'il yang serupa dengan kedua fi'il ini yang bermakna sesuatu yang membentang dan meluas. Wa yakunul majruru bimin huwa syai'ul ladzi minhu betada'a dzalikal fi'lu. Ya. Maka huruf atau maaf, isim yang majrur dengan huruf min tersebut huwa syai'ul ladhi minhu ibtada'a dhalikal fi'lu. Maka di situ uh, huruf yang maaf, isim yang majrur dengan huruf jarmin itu adalah sesuatu yang menjadi permulaan dari perbuatan tersebut. Ya, jadi yang majrur dengan min itu adalah tempat ya atau sesuatu yang menjadi permulaan dari perbuatan tersebut. Nahwu contohnya, sirtu min makkata ilal madinati. Sirtu min makkata ilal madinati. Saya telah melakukan perjalanan dari Mekkah ke Madinah. Ya. Maka di sini makkata itu isim yang majerur dengan min. Nah, di mana Makkah itu adalah tempat di permula atau tempat bermulanya perjalanan saya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini makna min yang paling mudah dipahami. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ya, ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, maka asra ini itu adalah fi'il yang bermakna mumtad dan syai'an mumtad dan sesuatu yang meluas. Ya, karena bermakna asair, ya perjalanan. Tetapi di sini uh, mengikuti wazan af'ala. Ya, jadi membuat hambanya itu melakukan perjalanan. Nah, maka di sini uh, kita lihat perjalanannya itu bermula dari Al-Masjidil Harami. Maka Al-Masjidil Haram itu adalah tempat bermulanya perjalanan. Wa qad yakunul fi'lul muta'addi biha aslan lisyai'il mumtad dan terkadang fiil yang mutaaddi dengan huruf jarmin itu adalah asal dari sesuatu yang membentang tadi. Artinya bukan sesuatu yang membentang itu sendiri, tapi asalnya. Nah, contohnya apa? Nahwu khorojatu minat dari. Saya telah keluar dari rumah. Maka al-khuruj, ya, keluar, itu bukan sesuatu yang membentang. Ya kan bukan ya namanya keluar hanya dari dalam keluar, hanya perjalanan singkat, bukan sesuatu yang memanjang atau membentang. Namun yang namanya keluar dari rumah itu adalah asal atau permulaan dari sebuah perjalanan. Nah, itu maksudnya aslan li syai'il mumtaddi. Ya, bukan asyai'ul mumtaddinya itu asyai'ul mumtaddunya itu sendiri, tetapi asal dari sesuatu yang membentang. Mengapa li'annal khuruja laisa syai'an mumtaddan? Karena keluar itu bukan sesuatu yang membentang atau meluas, tapi bisa menjadi permulaan dari sesuatu yang membentang atau meluas. Kemudian beliau melanjutkan, wa min maji'iha libtida'il ghayatiz zamaniyati qaulu Anasin radhiyallahu anhu. Dan di antara penggunaan ya atau datangnya huruf jarmin yang tujuannya ibtidak lughayah ya permulaan dari suatu tujuan tapi az-zamaniyah tujuannya itu berupa tujuan yang zaman waktu itu apa qaulu Anasin radhiyallahu anhu ucapan dari Anas radhiyallahu anhu famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ati maka kami ya, mendapatkan hujan dari hari Jumat ke hari Jumat. Maka apa di sini? Ya, hujannya itu waktunya itu dari hari Jumat ke hari Jumat, berarti zaman. Ya, zaman. Ini adalah contoh penggunaannya untuk yang zaman. Kita lihat catatan kaki Akhrajahul Bukhari. Hadis ini ada pada uh, Sahih Bukhari ya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Ini dapat dilihat di mana Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata tis'in wa khamsimi'atin halaman 509 tapi pada Fathul Bari. Ya, pada Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa muslimun dan juga diriwayatkan oleh al-imam muslim Rokma sab'atin wa tis'ina wa thamanimi'atin nomor hadis 897 wanzur dan ini dapat dilihat di syawahidut taudiyahi wa tashihi libni malikin dapat dilihat di syawahid at-tawdih wa tashih buah karya Ibnu Malik rahimahullahu taala Safhata tis'in wa isrina wa mi'atin, halaman 129. Tahqiqu yang kitab ini ditahkik oleh Muhammadi Fuadin Abdul Baqi ya, oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Wahunaka makolun jayidun. Ya, dan ada artikel yang baik fit tanbihi ala ma fi tahkiki hadal kitabi yang ya menjelaskan atau memperingatkan ya memperingatkan yang memberikan peringatan dari tahqiq dari fi tahqiqi hadal kitabi tahkik dari kitab syawahid atau dih dan atas hik ini min wahmin wa tahrifin yang di situ terkandung ada waham ya sangkaan yang lemah dan tahrif ada pengubahan makna di situ Nah, di mana makalahnya atau artikelnya fi majallatil majma'il ilmiyil iraqi. Ya, pada majma' al-ilmi majalah dari majma' ilmi al-iraqi al-juz al, al, al juz ilal juz ithalithi pada juz kedua sampai juz ketiga al-mujallad ats wa thalathuna pada jilid yang ke-33 Safhata sab'in wa thalathina wa khomsimiatin pada halaman 537. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u, makna yang keempat dari huruf jarmin, itu adalah at-taukidu, yaitu makna taukid. Jadi huruf jarmin itu bisa bermakna taukid. Wadhalika idha kanat zaidatan. Nah, di situ min bermakna taukid, itu ketika min itu datang dalam bentuk zaid, ya huruf jar tambahan. Wa yushtaratu li ziyadatiha syartani dan disyaratkan bahwa uh, huruf min itu menjadi huruf jar zaid itu dengan dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakunal majruru biha nakiratan yaitu ketika isim yang majerur dengan huruf jarmin itu berupa isim yang nakiroh. Athani, syarat yang kedua, an yasbiqoha nafyun, ya, bahwa huruf jarmin tersebut itu didahului oleh penafian, au nahyun atau nahi, ya, larangan, awistifhamun atau pertanyaan. Ya, nahyun dan istifham tadi yang dianggap serupa dengan penafian. Nahwu contohnya, mahadoro min ahadin. Ya, tidak ada seorang pun yang datang. Maka di sini memenuhi dua syarat. Karena apa? Ahadin di sini nakiroh. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua didahului oleh penafian yaitu ma. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat kelima. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Ya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Maka di sini kita lihat ummatin itu isim nakirah. Kemudian min di sini didahului oleh penafian yaitu ma. Famin harfu jarrin zaidun littauqidi. Maka huruf jar min adalah huruf jar yang secara i'rab itu adalah huruf jar tambahan. Tetapi didatangkan littauqidi ya, untuk penekanan. Ya, dan ini juga penting i'rab seperti ini terutama untuk ayat Al-Qur'an. Karena dalam kita beradab ya, kepada Al-Quran atau firman Allah, itu kita tidak boleh mengatakan huruf tambahan, tidak boleh. Ya, karena tambahan itu seolah-olah sesuatu yang ditambahkan tanpa makna. Ya, padahal kita mengetahui setiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna. Maka di sini dibawakan maknanya apa? lid taukidi. Ya, untuk taukid. Walaupun secara i'rob ini mungkin huruf jar tambahan tetapi didatangkan untuk bermakna taukid. Ummatin, kemudian kata ummatin fa'ilun, ya fa'il dari fi'il tasbiqu. Ya, fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Ya, fa'il yang tanda marfu'nya ya fi'il yang marfu, eh, fa'il yang marfu, yang tanda marfu'nya adalah dhammah yang muqaddarah, yang diperkirakan. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharokati harfil jarriz Yang menghalangi tampaknya dommah pada ummatin itu adalah telah sibuknya ummatin karena kedudukan harokat huruf jar tambahan yang sebelumnya. Ya, karena tidak mungkin min ummatun, ya tidak mungkin karena namanya isim setelah min ya pasti dibaca majerur. Karena sudah sibuk dengan majerur, maka domahnya itu diperkirakan. Ajalaha maf'ulun bihi, ajalaha maf'ul bih dari tasbiku. Waha mudofun ilaihi, ha pada ajalaha adalah mudof ilaih. Wa mithalun nahyi, dan contoh dari min yang bermana taukit yang datang setelah nahi, ya, larangan, yaitu apa? La tadrib min tolibin. La tadrib min tolibin. Janganlah engkau memukul murid tersebut. Atau seorang murid. Janganlah engkau memukul seorang murid. Maka di sini min itu masuk ke tolibin, ya isim nakiroh, didahului oleh lanahiyah. La tadrib. Kemudian wa mithalul istifhami dan contoh dari min yang bermakna taukid yang datang setelah istifham adalah hal hadoro min ahadin. Ya, apakah ada seorang yang seorang pun yang telah hadir? Ya, maka min masuk ke ahadin. Ahadin itu isim nakiroh. Kemudian didahului oleh hal. Ya, hal di sini adalah istifham. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ketiga. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Farji'il basara hal tara min futur. Maka, ya, lihatlah. Maka lihatlah, ya berulang-ulang. Farji'il basara, ya maka lihatlah berulang-ulang. Hal tara min futurin Ya, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ya, fa futurin maf'ulu taro. Maka di sini lafat futurin itu adalah maf'ul dari fi'il taro. Zidat fihi min lit Dan ditambahkan huruf jarmin pada futurin untuk taukid, ya, untuk menekankan. Wa makna futurin dan makna dari futur tadi apa? Tasyakkukun au tasaddu'un. Ya, tasyakkukun au tasaddu'un. Ya, sesuatu yang tidak seimbang, yang terpecah, terpisah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah makna yang keempat. Al-khamisu, ya makna yang kelima dari huruf jarmin, ya makna terakhir adalah antakuna bimakna badalin yaitu min tersebut bermakna badal. Bihaithu yasihhu an takhilla kalimatu mahallaha. Ya, di mana kata ini, yaitu kata badal, itu dapat menempati kedudukan dari min. Ya, jadi min itu bermakna badal, ketika min itu memungkinkan untuk digantikan oleh kata badal. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Ya araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Ya, apakah kalian ridho atau puas dengan kehidupan di dunia Ya, sebagai ganti dari kehidupan akhirah. Ya. Maka ayat eh, takdirnya arodi tumbil hayati dunya badalal akhirati. Apakah kalian ridho atau rela atau puas dengan kehidupan dunia menggantikan kehidupan akhirat. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan ya sebagai ganti kalian di muka bumi, itu malaikat-malaikat yang turun temurun. Ya. Maka apa? Ai badalakum. Ya, maksudnya walau nasya'u laja'alna badalakum malaikatan fil ardi yakhlufuna. Ya, jadi badalakum takdirnya, menggantikan kalian malaikat itu menggantikan kalian. Nah, itu kira-kira seperti itu. Wa ilal arba'atil ma'anil uwali asyara biqaulihi. Ya wa ilal arba'atil ma'anil uwali asyara biqaulihi. Maka pada empat makna dari min yang pertama yaitu tabait, kemudian bayanul jins, kemudian ibtidaul ghayah dan at-taukid itu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, Ba'id wa bayin ila akhirihi. Ay, maksudnya, anna min ta'ti littaba'idi. Ya, bahwa min itu datang untuk bermakna taba'id. Wali bayanil jinsi dan juga untuk menjelaskan jenis. Wabtidail ghayati fil amkinati kathiron. Dan juga untuk menunjukkan permulaan dari suatu tujuan yang kebanyakan digunakan untuk tempat. Wafil azminati kolilan, dan juga bisa untuk permulaan waktu walaupun penggunaannya lebih sedikit. Wazaidatan ba'da nafyin wa shibihihi, dan min itu dapat juga ditambahkan setelah penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Apa sesuatu yang menyerupai penafian? Wahuwan nahyu walistifhamu. istifhamu yaitu penahi eh, nahi larangan dan juga istifham. Ma'ajarin nakiroti. Namun pada saat itu harus memajerurkan isim yang nakiroh. Wa mithaluhu dan contoh yang keempat ini malibarin min mafarrin. Ya, tidak ada bagi orang yang melampaui batas itu tidak ada jalan keluar. Fa min zaidatun. Maka min di situ adalah min zaidah. Mafarrin mubtadaun muakhorun. Mafarrin adalah mubtada yang diakhirkan. Ya. Walibarin khobarun muqaddamun. Dan libarin adalah khobar yang didahulukan. Wa ammal ma'nal khomisu fasayadkuruhu ba'du. Adapun makna yang kelima, ya, makna yang kelima tadi apa? Bermakna badal itu akan dijelaskan setelah ini. Ya, atau akan disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala setelah ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.